Assalamualaikum eh, Kalau saya ngasih salamnya Assalamualaikum jawabnya Waalaikumsalam Tapi kalau saya kasih salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ini ibu-ibu sore-sore di sini udah ngumpul di Masjid Jami Matraman, udah masak belum buat nanti? Udah. Masaknya dari subuh. <laughs> oh gitu. Baik, saya sapa pemirsa di rumah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, kembali lagi kita bersilaturahim di acara yang selalu setia menemani Anda. Tentunya di sore hari menjelang waktu berbuka puasa ya. Dari jam 4 sampai jam setengah 6 tentunya dalam acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Pemirsa, coba sekarang kita lihat yuk di sekeliling kita nih di bulan suci Ramadan ini ya. Kalau kita ngelihat nuansa Islamnya begitu terasa sekali ya. Orang ramai mengunjungi masjid ya. Salat Isya penuh ya. Salat tarawih subhanallah. Bahkan sampai-sampai busana muslim dan muslimah itu luar biasa ya. Laku coba jalan ke Tanah Abang, Bu. Ya yang paling laku tuh busana muslim dan muslimah ya. Semua orang yang tadinya nggak pakai hijab jadi pakai hijab. Bagus alhamdulillah ya amin. Tetapi yang jadi perhatian kita adalah kenapa setelah bulan Syawal banyak juga loh yang udah ninggalin kerudungnya, ninggalin baju muslimnya, yang tadinya rajin ke masjid jadi Males. Nah, aduh, aduh ibu kok ngeliatnya ke saya pas malesnya. <laughs> Negur saya banget nih, baik ingatan buat kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema yang cukup menarik sekali ya. Mungkin buat Anda mengatakan cukup kontroversi karena temanya begini, yaitu muslim musiman. Nah, apakah kita termasuk orang yang musim muslim musiman? <laughs> Enggak ya, jangan diprotes sama ibu-ibu di sini. Nah, nanti akan membahas ini ada guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ dan juga hadir ada ustadz kita yaitu Ustadz Taufikur Rahmat. Kiai Haji Zainuddin MZ nanti akan bergabung bersama kita. Nah, untuk kesempatan yang pertama ini disiarkan langsung dari masjid yang punya nilai sejarah dalam perkembangan dan juga kemerdekaan negara kita tercinta. Masjid Jami Matraman. Kesempatan pertama kita berikan kepada Ustadz kita Ustadz Taufikur Rahmat. Silahkan Ustadz foto. Terima kasih.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 Abil khusus yang sama-sama kita hormati Syekhunal Mukarram wal Muhtarom, Ayahanda Al Ustaz Kiai Haji Abdul Muin Muhyi juga daripada para asatidah yang ada di sini dari Masjid Jami Matraman walaupun tanpa menyebutkan nama satu persatu namun selalu dari lubuk hati kita yang paling dalam kepada para tidak guru-guru kita yang ada di sini juga kepada para pemirsa dimanapun anda berada mari bu kita doakan dulu buat para guru-guru kita ya mudah-mudahan selalu Allah panjangkan umurnya disehatkan jasmani rohaninya selalu Allah tetapkan iman Islamnya Allah selalu murahkan rezekinya sehingga kita yang lebih junior muda-muda bisa selalu menimba ilmu mereka. Singkatnya di kesempatan bulan yang mulia kita minta pada Allah buat guru-guru kita mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana biulumihim fi daraini amin. Bu. Bu. Ramadannya temanya pada sore hari ini Muslim musiman. Tapi insya Allah kita yang ada di sini, pemirsa yang ada di rumah, yang setia mengikuti acara damai Indonesia Indonesiaku ini, insya Allah bukan musliman, tapi insya Allah menjadi mukmin-mukmin yang sejati. Ingin berdoa dulu mudah-mudahan pulang dari acara ini kembali ke rumah tangga kita selalu kita bapak suaminya. Allah jadikan suami yang selalu memiliki hati yang jujur. Yang di rumah tangga selalu pandai mengatur juga bisa diatur cinta resep ama anak bini nggak suka ngelantur sehingga banyak model sekarang mohon maaf pada salah tempat tidur kenapa mereka begitu karena mereka lupa dengan alam kubur tapi yang ada di sini insya Allah hamba-hamba yang selalu pandai bertafakur kalau doa sama Allah doanya manjur alias mabrur dan kebetulan namanya Abdus Syukur Good. Allah karim ibu kalau bahasa orang Matraman Ramadan bulan penuh rahmat mari perbanyak zikir dan tafakur kalau hidup mau selamat ayolah jadi hamba-hamba yang pandai bersyukur setuju kalau tema kita sore hari ini Muslim musiman Makanya Al-Quran dalam surah Al-Anfal Dari mulai ayat kedua, ketiga, keempat menjelaskan Saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Innamal mu'minuna alladhina idha zukirallahu wajilat kulubuhum وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim ini mohon maaf kepada para asatida para ibu di sini bukan nampang. Memang pernah saya jadi kori juara satu tingkat keluarga. Iya Mas David. Tingkat keluarga ya. Alhamdulillah dari keluarga naik lagi juara satu tingkat RT. Ketika RT terus sampai ke kelurahan terus sampai kecamatan ampe wali kota terus ketika usia 9 tahun kelas 4 SD mewakili kontingen DKI sampai tingkat nasional. Pas giliran nasional Bapak Ibu faktor keberuntungan peserta tinggal tiga orang. <laughs> yang satu enggak datang sakit perut yang satu lagi suaranya serak kebanyakan manggung tinggal abdi sorangan alhamdulillah <laughs> ya kalau tema kita ini sore hari mengangkat muslim musiman makanya Al-Quran secara objektif menjelaskan innamal mu'minuna sesungguhnya orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah bukan yang musiman yang bagaimana idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ketika dibacakan ayat-ayat Allah gemetar hatinya Kemudian ketika ia perdengarkan dia mendengar bertambahlah imannya. Mana cirinya lagi yang ketiga? Wa ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Allah lah mereka mempasrahkan dirinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau musiman kadang-kadang enggak. Kalau bahasa Quran kita baca dalam rukun salat iya karena budu wa iya karena stain. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tapi zaman sekarang diganti redaksi ujungnya iya karena budu wa dukun nastain. Beribadahnya kepada Allah giliran yang namanya minta tolongnya Amin. datangnya dukun dukun duduknya enggak tekun. Ini kalau yang model Musliman pak ya. Di pulangnya dikasih apa? Dikasih pesan apa? Isim, jimat Jimat, jimat Ngajinya enggak tamak ya. Naudzubillah min dalik. Ya. Makanya ciri lagi yang berikutnya mukmin yang sejati yang bukan musiman ya. di ayat keempatnya Quran mengabadikan ula alladzina yuqimuna shalah mereka selalu mendirikan salat bukan hanya di bulan suci Ramadan menghadapi 11 bulan suci 11 bulan yang lainnya tetap istiqomah mendirikan salat. Allah Karim kita kadang-kadang kan contoh Mas ya. David ya. Ingat ya bang, kemarin ketika ya. final kan tuh Spanyol lawan Belanda. Betul? Ya, ini ingat-ingat sedikit nih. Nah, ketika sore udah rame tuh. Kata gurita Jerman, Paul namanya. Hmm, kenal. Spanyol. Oh iya. debat sama gurita Ancol, Mamat namanya. Betul? Ya. Kita lihat survei membuktikan dari mulai setengah dua yang hobi bola melek matanya. Iya setengah tiga masih melotot jam tiga masih melek sampai selesai jam empat seperempat lebih dari dua jam mata kita kuat di depan TV subuh di masjid Jami Matraman setengah lima saya mau nanya lamaan mana dua jam sama lima belas menit Allah Wajah. karim. Ya Allah, itulah renungan buat kita semua ya Ustaz ya. Iya. Oh, makanya nanti kita lanjut lagi ya Ustaz ya. Baik. Dari Pasar Minggu ke Cikini. Ya, Ntar kita tunggu setelah ini. <laughs> Iya ya, benar kan pantunnya keluar. <laughs> Jangan kemana mana nanti setelah ini uh, selain Ustaz Taufikur Rahman juga akan melanjutkan dan juga nanti hadir sudah hadir bersama kita yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. tidak salah pilihan Anda pemirsa bergabung bersama kami di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah Karena kita akan membahas, selalu membahas hal-hal yang menarik Seperti kesempatan kali ini buat Anda yang baru saja bergabung tema kami adalah Muslim musiman ya tema besarnya ya ini diambil dari fenomena yang ada di mana bulan Ramadan tidak berusaha untuk menjadi manusia yang sinis ya atau apa kok nyinyir banget sih judulnya gitu ya. <laughs> ngurusin urusan orang tapi ini sebenarnya bahan introspeksi buat kita semua bisa jadi kita yang ada di sini termasuk diri saya sendiri juga termasuk yang seperti itu nah kita akan coba sama-sama merenung nah kesempatan kedua ini kami eh, berikan kepada guru kita yang sudah hadir bersama sama kita Kiai Haji Zainuddin MZ silahkan Kiai Fadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air Muslim musiman Gak enak denger ya. Tapi memang yang namanya musim Itu gak bisa dilarang Cuma kalau musimnya habis, habis. Musim itu temporer kan? Musim rambutan, bisa nggak dilarang? Nggak boleh musim rambutan. Ya terus keluar dia lagi musim. Musimnya habis, habis. Susah nyari rambutan. Musim kenapa? Musimnya udah habis. Nah, sebagai agama, ketika seseorang ikrar menjadi muslim, dia masuk ke gerbang Islam, maka pertama dia harus menyatu kepribadiannya dengan Islam. Ana muslimun qabla kulli syai. Sebelum berbuat apapun, dia ingat Islamnya. Saya muslim sebelum apapun. Saya camat, tapi saya muslim. Saya menteri tapi saya muslim saya jaksa tapi saya muslim saya bangkir tapi saya muslim jangan dibalik saya muslim pak tapi kan saya jaksa terbalik urusannya dulu saya muslim pak tapi kan saya kan pejabat saya pejabat tapi saya muslim Pantas korupsi? Enggak pantas, saya enggak akan korupsi. Itu fadilahnya. Yang kedua, orang masuk Islam tuh nggak boleh separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisil silmi Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total, utuh, paripurna. Kalau Islam katamu, Islamlah rumah tanggamu, Islamlah cara kau berdagang, Islamlah cara kau berpakaian, Islamlah cara bertetangga. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Coba tanya ibu-ibu kalau masuk separuh-separuh enak nggak? Islam jorok bener sih orang lagi ngomong bener-bener. Jangan dipikirin gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, total Islam itu menjadi rule of mind, menjadi state of thinking, menjadi kepribadian, menjadi warna dari kehidupannya. Bukan sekadar sebuah status. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah kita memang lihat tuh gejala musiman walaupun kita bersyukur sebagai sebuah starting point, baguslah itu lah artis pada berjilbab televisi yang sari-sari kagak ada apa-apa tiba-tiba buka tafsir lumayan lumayan lah itu bagus sebagai starting point nah kalau puasa berhasil kita berharap habis lebaran tuh makin meningkat habis lebaran habis puasa semakin meningkat jangan lah lalu selesai puasa selesai segala galanya itu namanya puasa tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian. Kan banyak kita ini terjebak pada rutinitas ritual. Ibadah kita kerjakan hanya untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Sampai sejauh mana dia punya dampak dalam membentuk pribadi, kita jarang melakukan evaluasi. Itulah yang sering saya bilang, jangan heran kalau ada orang sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah mau, nyolongnya lebih gede. Malaikat dah godek dan bagaimana nyata ya nih bocah ini. Kotor banget <laughs> rapornya susah nulisnya. Ibadah tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian. Oleh karena itu dituntut konsistensi. Dituntut istiqamah. Di dalam kita berislam ini. Apalagi kita sudah kontrak. Kontraknya kan inna wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi itu komitmen itu kontrak total bahwa ibadahku, sholatku, hidup dan matiku cuma untuk Allah dan karena Allah. Kalau hidup sudah sudah mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Total. Total. Lalu saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, nabi terakhir, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati titik total. Ada yang ngaku jadi nabi wajib tidak percaya. Jenggotnya ke bawah, Pak. Masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman gak ada urusan. Total konsisten apa dan bagaimanapun resikonya apa dan bagaimanapun resikonya konsisten dengan keislamannya masih ingat yang namanya Bilal Bilal ibu kenal Bilal so tau lo dimana kenalannya lagi kenal-kenal budak sahaya ikut Nabi dipanggil sama majikannya Bilal Iya bos Kamu masuk Islam ya? Iya Memangnya kamu siapa Bilal? Ya budak tuan Budaknya siapa? Budak tuan Kamu kerja sama siapa? Sama tuan Yang gaji kamu? Ya tuan Kamu tahu kan? Kamu kerja sama saya Yang gaji saya Kenapa kamu mau, mau ikut Islam Padahal saya belum kasih izin Tuan Saya memang kerja sama Tuan Tuhan yang gaji saya kan digajikan karena saya kerja Tuhan itu kerja kewajiban saya itu gaji hak saya kalau kewajiban sudah saya jalankan hak boleh saya terima dong Tuhan perkara agama saya mau pilih yang mana Tuhan gak usah maksa-maksa gila kamu Bilal biarin kamu berani? oh dari kemarin <laughs> Bilal, kalau kau tetap dengan keyakinanmu, dengan Islammu, kalau kau tetap dengan Islammu, kau akan saya siksa. Terserah. Saya bunuh. Boleh. Mati kamu. Biarin. Disiksa bilalih. Coba lihat orang mau berislam yang utuh ini. Disiksa, dijepit dengan batu yang berat, dicemur di tengah gurun pasir yang terik, menghadap matahari. Terkelupas kulitnya. Pecah bibirnya. Mengalir darah dari sekujur badannya. Ayo Bilal, tetap Islam dan kau mati atau tinggalkan Muhammad kembali ke agama lamamu dari bibir yang pecah dari darah yang mengalir itu cuma keluar ucapan Allahu Ahad Allahu Ahad Bilal budak badannya merdeka jiwanya maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah kita sekarang merdeka badan kita tapi budak mental kita maka sejarah nggak pernah mau nyatat kita ya. Ya, kayak, <laughs> kita lanjut lagi kayak. <laughs> Pas ngomong budak liatnya ke saya kayak. <laughs> kita akan lanjutkan lagi. Uh, tadi kita sudah banyak belajar dari uh, peristiwa atau sebuah kejadian yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah, Bilal. Bagaimana keistiqomahan kekuatan keimanan seorang Bilal. Nanti kita juga akan belajar ya, bagaimana juga apa yang terjadi terhadap orang-orang kaum-kaum sebelum kita yang telah berbuat fasik yang dan juga telah berbuat munafik. Apa sih hukumannya buat orang-orang munafik ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di tablik akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya subhanallah pemirsa kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah Kalau anda tadi menyaksikan ya Itu ada gelaran begitu banyak beduk ya Luar biasa sampai-sampai jalan menuju ke sini ditutup bu <laughs> Luar biasa sekali subhanallah Nah tadi di segmen sebelumnya pemirsa sempat disinggung juga ya Mengenai perilaku orang fasik dan juga munafik Tapi ada juga orang yang mengatakan begini loh uh, Waktu bulan Ramadan kita semua rajin ibadah ya. Tetapi begitu lepas dari bulan Ramadan, lingkungannya nggak mendukung. Kalau dulu kan pas bulan Ramadan semua orang sama nih, tapi begitu udah lepas Ramadan, lingkungannya nggak mendukung. Ya, saya balik ke kantor lagi, misalnya nih mohon maaf, yang biasanya ngambil potongan-potongan, yang mau nggak mau ngambil lagi, yang biasa korup yang ngambil. Jadi kebiasaan buruk itu karena lingkungan dan budayanya sudah begitu mengakar, akhirnya kembali lagi. Nah, untuk membahas masalah ini, mungkin lebih tepat Kiai kali ya. Silahkan Kiai, apakah betul eh, persepsi tadi itu Kiai? Silahkan Kiai. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, memang <clears throat> lingkungan itu sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian seseorang. Yang dihadapi sehari-hari, yang dilihat sehari-hari itu mewarnai kepribadiannya. Contoh, petugas kamar mayat biasanya jarang senyum. <laughs> Contoh, <laughs> contoh ini kan pengaruh lingkungan yang dihadapin tiap hari orang merengut saja, dia nggak bisa senyum ya, petugas kabar mayat jarang senyum itu pengaruh lingkungan terhadap pembentukan pribadi nah dalam kehidupan kita yang paling sangat luas pengaruhnya adalah peranan media terutama media elektronik dalam hal ini televisi ini memang televisi kita ini kan perongkosannya mahal Pak tidak semua orang bisa. Tapi bukan sekedar modal. Pengaruh dan dampaknya sangat luas di tengah masyarakat itu. Nah kita bersyukurlah televisi-televisi kita ini begitu masuk bulan Ramadan nuansanya agak islami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus nih habis Ramadan terus dijaga. Ustadz-ustadz pada muncul. Walaupun masing-masing lah misinya ada yang sekadar figuran tuh Ustadz tuh kerjaannya nemenin orang dagang SMS ada ya Alhamdulillah masih bisa muncul masih bisa muncul Bapak Ibu hadirin tapi memang secara umum di luar Ramadan televisi-televisi kita tuh nyaris kapitalis urusannya cuman orang punya modal beli televisi misinya nyari untung pulang modal pulang modal nyari untung nyari untung pulang modal jangankan syiar Islam penjaga kepribadian bangsa saja jarang yang mikir saya ada yang nawarin kemarin satu stasiun Kiai masih berkenan nggak di televisi apa tuh pengantar buka Kiai durasinya 7 menit terus potong iklan 4 menit jadi saya ngomong tiga menit. Iya Kiai. Yang lain aja dah. Loh kenapa Kiai? Bukan kenapa tiga menit mapan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Habis sudah. Ya. Kalau sekarang nongol jual tampang udah lewat yang begitu. Atau kadang-kadang dikasih jam tayang setengah jam 30 menit. Formatnya dibikin murni entertain. Satu kiai kumpul empat pelawak tenggelam kiainya oh kiainya satu pelawaknya empat ini di luar rumah sih lihat gitu tuh sebutan ini kasih jam tayang bagus sentuhan rohani Islam satu jam penuh di luar rumah satu jam penuh jam tiga subuh <laughs> itu yang nonton kampret dicari yang ratingnya jeblok gitu loh dicari yang ratingnya jeblok tapi sebagai umat Islam saya iri itu. Natal siaran langsung dari Vatikan. Nyepi disiarkan secara nasional. Waisak disiarkan secara nasional. Tahun baru Hijriah nggak ada televisi yang genit. Ya. Iya, betul. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, konon lagi Isra Mi'raj Maulid dan lain sebagainya. Ya kita doakan mudah-mudahan televisi kita selesai Ramadan kepribadian Ramadannya jalan terus. Amin. Amin. Artis-artis kita nih yang Ramadan giro pakai jilbab, habis Ramadan jilbabnya jangan terbuka udah, terusin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, membentuk kepribadian. Karena pengaruh lingkungan sangat besar, tapi orang yang saya ceritain tadi, Bilal, lingkungannya dia nggak terpengaruh Habab ibn al-Arad, Amr bin Yasir. Nggak terparuh, terpengaruh. Kenapa? Ada iman di hatinya. Kalau ada iman, jiwanya hidup. Kalau jiwanya hidup, kayak ikan. Ikan tuh kalau hidup. Bu. Bu. Apa? Ikan kalau hidup, lihat di laut tuh. Ikan kalau hidup, biar tiga tahun berenam di air asin, nggak ikut jadi asin. Ikan tuh ikan di laut tiga tahun berendam di air asin nggak ikut jadi asin kenapa dia hidup tapi begitu dia mati ikan mati kan bagaimana keadaan digaremin asin diasemin namanya ikan mati orang kalau jauh dari iman jiwanya mati kalau jiwanya mati gampang diasem garemin lingkungan asal dekat sama ustad makalem <laughs> dekat sama tukang mabok tenggeng aja lagi gue mah bagaimana yang nyamper aja gue mah gampang diasem garemin oleh lingkungan gak punya kepribadian gak punya karakter Islam membangun karakter ana muslim qabla kulli syaih Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memang sulit mengatasi pengaruh lingkungan, maka kita jangan ikut musim, tapi harus bisa menciptakan musim jangan ikut pasar kalau bisa mampu menciptakan pasar jangan ikutin musim tapi menciptakan musim kita kan dominan umumnya ngikutin musim nggak bisa ciptain pasar ngikutin pasar emang lagi musim nah itu alasan kita emang lagi musim mau diapain nggak bisa dilarang Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Islam menuntut kontinuitas dan konsistensi dengan segala resikonya. Jangan dikira kalau kita sudah menyatakan saya menjadi hamba Allah lalu begitu saja di ya Allah saya ini hambamu kata Allah iya ya kamu hambaku ya enggak tuh enggak begitu kita bilang ya Allah saya mau jadi hambamu yang paripurna yang utuh Saya pejabat tapi saya hamba Allah. Saya pengusaha tapi saya hamba Allah. Saya seniman tapi saya hamba Allah. Saya bangkir tapi saya hamba Allah. Ketika kita ikrar mau jadi hamba Allah yang utuh, datanglah cobaan, ujian, godaan, rintangan. Enggak serta merta ya Allah saya hambamu iya ya kamu hambaku ya enggak tuh enggak enggak pastilah diuji, digojlok, digembleng, ditempa untuk menguji nilai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengaruh lingkungan. Saya enggak nyalain televisi. Kita kan banyak pilihan. Yang megang remote, yang megang remote banyak pilihan. Iya. Ini sekarang hidup zaman banyak pilihan. Anak-anak saya dulu, saya kecil, dia di waktu ngaji diomelin sama guru takutnya bukan main kenapa guru jarang sekarang anak kita ngaji diomelin sama guru dinyengir diomelin gue cari guru lain guru banyak banget orang sekarang hidup banyak pilihan di depan rumahnya ada masjid dia sholat jumat ke masjid lain yang lebih jauh dia mau bayar taksi waktu ditanya kenapa lu sembahyang jauh-jauh waduh bang sembahyang di sono gue berasa tambah ilmu bang khotbahnya cakep imamnya fasih kayak sembahyang di Masjidil Haram rasanya ini di sini sembahyang khotbahnya bahasa Arab khotibnya kagak ngerti apalagi gua <laughs> Sholat Jumat saja orang sudah pada milih sekarang itu. <laughs> Baru sholat Jumat doang ya kayaknya. Kita akan lanjutkan lagi betapa besar pengaruh lingkungan ya. Terhadap, tapi balik lagi tadi adalah keimanan kita. Nah, silakan kami berikan kesempatan kepada Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 0213103567 untuk memberikan pertanyaan kepada Kiai Haji Zainuddin MZ. Sudah tergabung? Oke, okay, baik. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siapa di mana ini, Mas? Waalaikumsalam. Ya, Mas siapa ini Mas? Heru di Jakarta. Mas Heru di Jakarta. Puasa Mas? Mas ya, Heru. Insya Allah. Eh, insya Allah. Silakan pertanyaannya Mas Heru. Iya. Uh, Mas David, kalau masalah pahala orang yang uh, Muslim musiman gitu kayak ikut-ikutan aja. Iya. Uh, yang istilahnya kalau sholat taraweh itu cuma buat Ya sholat sih sholat tapi sekalian ngeceng gitu nyari cewek gitu nah. Bisa pahalanya gitu. <laughs> Baik itu ya itu aja ya. <laughs> Oke iya ya. itu aja Mas Heru. <laughs> Mas Heru kayak gitu ya. sholat tarawih sih ngecer kecengan sama aja mah gua. <laughs> Canda. Ya, nanti akan dijawab oleh KK gimana nih kalau orang-orang yang ibadah ini sebenarnya bukan cari ridho Allah tetapi cari status Gimana dari orang manusia gitu ya, dari dari dapat penghargaan dari orang sekitar atau ada kepentingan-kepentingan lain. Ya, terima kasih Mas Heru. Jawabannya akan diberikan oleh KZ dan MZ sesaat lagi. Sabar ya, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Nah, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah ya, ya. Di segmen sebelumnya ada pertanyaan nih dari Mas Heru tadi kalau saya nggak salah. Ya, gimana kalau kita ibadah itu karena ingin dilihat orang, misalnya atau ada perasaan lain, misalnya kita sholat tarawih cari kecengan perempuan, cari cewek, cari pasangan, cari cowok gitu misalnya. Ada kayak gitu. Saya ingat waktu kecil sholat tarawih itu karena pengen main sarung sama teman-teman <laughs> sama makan somai <laughs> waktu kecil. Tapi kalau gitu terus gimana? Silakan Kiai. Mungkin ini cukup banyak juga kejadian seperti ini ya Kiai. Silakan Kiai. Iya. Hadirin dan pemirsa TV One. Sholat tapi sambil nyari cewek katanya tadi ya. Iya. tuh. Dari sisi ekonomi itu namanya kreatif. <laughs> sambil nyilem nyari ikan nyilem minum air mau kembung saudara-saudara begini idealnya semua ibadah dasarnya itu dua pertama ibadah tidak boleh dikerjakan setengah hati main-main atau coba-coba yang kedua semua ibadah dasarnya harus lillahi ta'ala. Tapi itu kan ideal. Untuk sampai ke sana orang perlu proses. Anak kita, Bu, ada yang udah sadar memang kalau diperintah orang tua wajib dikerjain. Ada anak kita yang begitu. Ada yang mikir juga. Baru mau lancar kalau disuruh beli rokok asal ada kembaliannya ada kan anak kita yang begitu ada kembaliannya enggak buat kita di hadapan Allah juga begitu ada yang memang sudah takut surga, takut neraka kepengen surga ada itu bagus ada yang udah nggak mikirin itu mau surga mau neraka soal nanti yang penting Allah ridho yang penting Allah terima cinta kita itu itu tingkatan yang untuk sampai ke sana perlu proses. Karena itu anda saudara Heru nggak apa-apa kalau itu proses awal. Tapi jangan terus terus sampai tua begitu. Udah aki-aki trawek ke posisi, masih nyari cewek. <laughs> Sebagai proses awal bagus lah itu. Ada sugesti kan? Ada sugesti. Sama juga dengan kita umumnya kita ini beribadah karena takut neraka. Itu bagus. Tapi kan kalau pertanyaannya lebih jauh, kalau nggak ada surga berhenti dong sembahyang. Nah, ada tahapannya. Orang beribadah bukan lagi urusan surga dan neraka, tapi urusan cinta. Itu yang dimotori oleh Sayyidah Rabi'ah Alawiyah, Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah. Alirannya aliran cinta. Sampai dia bilang gini, Bu. Bu, Bu Rabi'atul Adawiyah bilang begini Tuhan Kalau saya menyembahmu karena mengharapkan sorgamu Jauhkan saya dari itu Kalau saya meninggalkan maksiat karena takut nerakamu Campakkan saya ke neraka itu Tapi kalau saya ibadah kepadamu karena saya cinta kepadamu Maka terimalah cinta saya itu namanya orang beribadah karena cinta. Cinta Allah mau surga mau neraka itu belakangan. Cinta dulu diterima enggak sama Allah. Sehingga Rabi'ah dalam sebaik syairnya bersenandung begini. Rabi'atul Adawiyah ini perempuan menjanda sampai meninggal karena mempertahankan ibadahnya kepada Allah. Katanya Rabi'ah ini dalam sebaik syairnya bilang begini walaitaka tahlu wal hayatu mariratun biarlah hidup ini pahit asal engkau tetap bersikap manis ya Allah walaitaka tardha wal anamu ghadibu biar orang semua enggak demen asal engkau senang ya Allah idza kana minkal waddu fal kullu hayyin kalau ada jalinan cinta kepadamu, semua urusan gampang ya Allah. Wa kullu ma fawqa turabi turab yang ada di atas tanah, tanah semua. Oh, kalau udah sampai ke sini, yang ada di atas tanah, tanah semua. Nih, tanah nih. tanah lempung. <laughs> yang ada di atas tanah, tanah semua. Kekagumannya sudah pulang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawaban atas pertanyaan hmm. Saudara Heru tadi. Baik. Enggak apa-apa kalau itu sebuah proses awal. Cuma atasi terus, atasi terus sampai muncul sikap lillahi taala. Iya, iya. Oke. kalau orang yang misalnya dia ibadah karena ada atasannya, misalnya dia di satu instansi kepala dinasnya ikut sholat dia ya, jadi aduh nggak enak nih sama atasan saya dia ikutan sholat juga. Itu kan cukup banyak kayak gitu Kiai. Itu gimana? Iya, udah umur udah ya. udah sepuh ya. Silahkan Kiai. Iya, saya bilang tadi secara ideal memang nggak pantas ya. beribadah karena ada atasan. Idealnya nggak nggak boleh. Tapi kan tiap orang tahapannya nggak sama tuh. Terimalah itu sebagai sebuah proses awal. Ya. Ibu, Bu, anak kita begitu lahir apa makanannya air susu ibu susu ibu asi ya gedean dikit pisang gedean lagi bubur ada proses tuh ya. udah gede bener nasi Udah gede banget. Nasi padang. jengkol. Oh, iya. <laughs> jengkol. <laughs> <laughs> Tapi kalau begitu lahir dikasih jengkol, teler tuh anak. <laughs> Ada proses. Iya. Baik ya. Jadi ini proses buat semuanya. Silakan nih siapa yang mau bertanya nih? Ya, silakan Mas. Nama dan langsung pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhsan Huda. <clears throat> saya dari Kedoya. Pak Yai yang mau saya tanyakan ialah contohkan Rasulullah kepada kita untuk menjaga kekafahan keislaman kita agar terhindar dari pengaruh-pengaruh yang destruktif yang akhir-akhir ini melanda umat Islam. Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, namanya siapa? Mas Adi. Mohson Huda. Mohson. Oke, silakan. Mohson. Mohson. Ya. menangkal pengaruh-pengaruh negatif itu, pertama jadilah ikan hidup tadi. Iman harus hidup di sini kalau ikan sudah hidup, lepas dia di air laut yang asin, berendam di sana, nggak akan ikut jadi asin. Dengan iman yang hidup, kemanapun kita pergi, kita akan bilang, buka tempat pelacur di samping rumah saya, buka tempat judi di belakang rumah saya, buka tempat minuman keras di depan rumah saya, pantang saya ikut karenanya. Ini kalau imannya hidup. Kalau iman mati, bukan pantang, nyari di mana tempat mabok ya <laughs> nyari tapi kalau ada iman kita nggak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan nah baginda rasul memberikan contoh itu lahir di tengah masyarakat berhala nggak ikut cuma berhala lahir di tengah masyarakat jahiliyah nggak ikut jadi jahiliyah berbisnis nggak larut jiwanya mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara ini sebuah potret bagaimana kita membangun kepribadian tidak larut oleh situasi dan kondisi tapi memang sekali lagi makin hebat lingkungannya menguji keimanan kita makin mantap iman kita contoh puasa di Jakarta sama puasa di pesantren di depan kaki gunung insya Allah pahalanya lebih besar di Jakarta kalau sama ikhlas ya kenapa pesantren di kaki gunung kita puasa siapa yang mau godain nggak ada semua pada puasa juga di jatah puasa warung saban pojokan buka tulisan gede hormati orang puasa di bawah yang makan biasa <laughs> ini lingkungan sangat besar pengaruhnya jadi oleh karena itu ya pejuang itu kan kelihatan kalau ketemu musuh kalau ketemu musuh, semua orang bisa ngaku jadi pahlawan, bisa ngaku jadi pejuang. Tapi saat ketemu musuh, disitulah kelihatan nilai kejuangan kita, nilai kepahlawanan kita. So, iman baru kelihatan kadarnya kalau dia sudah berhadapan dengan ujian dan cobaan. Sekiranya itu. Baik, terima kasih banyak Kiai. Nanti uh, kita akan lanjutkan lagi temanya, akan kita bahas. Dan buat Anda pemirsa, silakan yang menantikan kuis sabar. Anda nanti bisa mengungkapi nomor telepon 0213103567 merupakan kuis persembahan dari Oli Topohan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, Alamin Pemirsa kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Memang zaman sekarang tidak mudah untuk membesarkan anak-anak kita ya di lingkungan yang seperti saat ini. Bagaimana TV masuk langsung ke tengah-tengah keluarga tanpa ada filter. Tadi Kiai Zainuddin MZ juga sudah menggambarkan kepada kita ya, masih untung bulan Ramadan ya, tayangannya ini tayangannya insya Allah nuansa muslimnya begitu kuat. Nah mudah-mudahan selama 11 bulan ke depannya TV-TV itu tetap istiqomah. Tetapi untuk TV One, insya Allah setiap seminggu sekali selalu hadir acara Damai Indonesia. Aku kita takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan para pemilik stasiun TV tetap istiqomah dengan program-program religi. Nah, bicara masuk ke dalam uh, tatanan uh, grassroots ya kepada masyarakat, di mana benteng yang paling utama garda terdepan adalah keluarga. Dari keluarga tentunya ada pengajian-pengajian halako-halako dan juga masjid yang bisa membentengi. Nah, kebetulan saat ini saya ada di Masjid Jami Mataram dan di samping saya ada ketua eh Jam Matraman. Saya karena tahu sejarahnya ini Mataram dulunya jadi kebetulan ada Bapak Kyai Haji Abdul Muin Muhi. Uh, Pak, apa yang sudah dilakukan di Masjid Jami Matraman ini, Pak? Sebelum kami menjawab, pertama kepada Mas David, kami segenap pengurus dan masyarakat Matraman Dalam menghaturkan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas berkenannya memilih masjid kami ini untuk berketepatan menjadi acara tablik akbar Ramadan TV One. Begitu juga kepada Departemen Agama. Ya mudah-mudahan ini membawa dampak yang positif dan membawa kemanfaatan serta kebaikan di masa-masa yang mendatang. Ya. Adapun peran kami Ya, di antaranya kami di sini akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ya hadroh, marawis, bahkan juga majlis-majlis pikir. Ya, dari masjid ini kemudian juga ke musola-musola. Ya, memang ada beberapa rayon daripada musola kita pun juga kita adakan. Ya. Begitu juga ada sholat tasbih dan juga ada kegiatan pramuka dari pendidikan yang ada ya. di bawah masjid ini -hmm. dengan juga ada uh, bela dirinya. Ya. Nah, itu barangkali diantara usaha kami untuk membettingnya. Ini rutin kan Pak ya? Ini rutin kan Pak ya? Rutin. Rutin ya. tidak ya. hanya tidak hanya sekarang saja tapi juga rutin ya. selama 11 bulan ke depan ya. Nah. Oke, itikaf di sini bisa Pak? Iya, memang kebetulan juga di tahun ini pun juga kita mengadakan etikaf tapi cuma hanya hari-hari yang ganjil aja di hari-hari ganjil 10 yang terakhir 10 gitu. terakhir iya ya. berarti kita udah siap-siap nih besok ya masuk ke hari terakhir ya, ya baik terima iya. kasih banyak Mari. Bapak ini mungkin mudah-mudahan bisa kembali lagi dok ini mungkin bisa jadi contoh buat kita semuanya di mana jangan ragu-ragu untuk meramaikan masjid, ya kan? Karena masjid ini kalau tidak kita ramaikan, siapa lagi dengan kegiatan yang bermanfaat? Nah, kebetulan di sini juga ada Bapak Dr. Muharram Marzuki. Assalamualaikum Pak, boleh berdiri Pak? Boleh berdiri Pak Muharram? Ya, silakan Pak. Sini Pak di samping saya Pak. Pak, bicara kalau dari Departemen Agama sendiri ya Pak, apa saja yang sudah dilakukan eh, eh, dalam rangka mendukung ya kegiatan di bulan Ramadan dan juga membinanya Pak selama sebelah silakan. Dari Kementerian Agama Republik Indonesia mendukung sekali program yang tan oleh TV One dalam rangka mensiarkan Ramadan melalui kegiatan-kegiatan seperti tabligh akbar sekarang ini. Kita lakukan kegiatan seperti bagaimana pengembangan pendidikan keagamaan dari pesantren-pesantren. Ya. Kemudian juga kita kembangkan bagaimana uh, peningkatan dalam sisi mendukung proses bagi masyarakat untuk senang membaca Al-Quran. Ya. ya. Itu juga merupakan salah satu. Dan juga ini merupakan bagian dari kami mensyiarkan bulan suci Ramadan dari masjid ke masjid seperti itu Pak. Ya. Baik, subhanallah. Mudah-mudahan program ini benar-benar terus konsisten ya Pak ya. Insya Allah ya, Pak ya. Amin, ya kita insya Allah. Amin, amin. Kita dukung ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya, Departemen Agama tentunya, pemerintahan juga mendukung kegiatan seperti ini. Jangan hanya di bulan Ramadan, bulan-bulan yang lainnya juga. Dan sudah dibuktikan pada kesempatan Ya, ya. Terima kasih banyak Bapak, silakan bisa kembali duduk. Alhamdulillah kita takbir. Allahu Akbar. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, sekalian jamaah dimanapun saja berada, tadi Kiai Zainuddin MZ sudah banyak ya memberikan ilmunya kepada kita semua dan mohon maaf Kiai Zainuddin MZ juga eh, ada kebetulan ada keperluan, ada acara jadi beliau terpaksa harus pulang dulu ya. Tapi jangan khawatir karena kebetulan sudah ada Ustadz kita lagi yaitu Ustadz Taufikur Rahman. Silakan Ustadz mungkin bisa dibahas mengenai masalah uh, bagaimana sih supaya kita benar-benar bisa ini nih seandainya kita masih bergemelut dalam bergumul dengan uh, kemaksiatan ya kan kita masih bergumul dengan kekurangan diri kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang benar-benar merdeka seperti kata Kiai tadi. Ya, hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Makanya secara objektif kalau kita merujuk kepada bahasa Al-Quran Allah abadikan dalam surah An-Nahl ayat ke-78 Saya bacakan Bapak Ibu ya A'udhu billahi rajim والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون wallahu dan Allah akhrajakum telah mengeluarkan kamu sekalian mimbutuni ummahatikum dari perut ibu-ibu kamu sekalian la ta'lamuna syai'a dalam keadaan awam dalam keadaan enggak mengerti akan tetapi Allah tidak mau disalahkan oleh hamba-hambanya sejak awal Allah telah memberikan bekal kepada kita semua wa ja'alalakumus sam'a Allah menjadikan kita punya pendengaran wal absor kita punya penglihatan wal afida kita punya hati apa tujuannya la'allakum tashkurun mudah-mudahan kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur Bu kalau lihat ayat ini Bapak Ibu nih mohon maaf mentang-mentang itu anak bu nyai langsung begitu lahir langsung hafal itu yang namanya amma ada ya ada Wajar kalau di mana Syekh Zurnuji lewat kitab Ta'limul Muta'limnya mengutip bahasa Imam Syafi'i ta'allam palaisal mar'u yuladu aliman kata kuncinya nggak ada lain belajar kamu belajar karena nggak ceritanya yang nama manusia lahir langsung jadi orang alim bahasa orang Matraman minum jamu di Pondok Indah memang segalanya dengan ilmu jadi mudah betul bu orang pak kalau nggak punya ilmu ini hijrahnya saya ingin mesankan pati yang pertama hijrah supaya keluar Ramadan menghadapi 11 bulan yang lainnya betul-betul nggak jadi muslim yang musiman hijrah yang pertama persiapkan dulu dari ilmu dulu kalau bahasa Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya yang saya yakin kita semua hafal, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la balu. Setiap orang yang beramal enggak punya ilmu, amalnya mardud, enggak diterima dan tidak akan dipapa. Dalam artian ditolak hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh contoh ibu biar lebih jelas ya. Tiga orang sholat, tiga orang sholat pak, sholat maghrib. Satu imam, dua jadi makmum. Tiga-tiganya ilmu fikihnya mentah. Bahlul bahasa kasarnya. Salat rokat pertama lancar, rokat kedua lancar, begitu lagi rokat ketiga entah bagaimana, lagi di loteng tikus lagi bercanda, jatuh. Imam mestinya mah konsisten kalau ilmu fikihnya dalam, mestinya ngucap tetap at-tahiyatul. Karena ilmu fikihnya nggak luas, nggak punya apa modal ilmu fikih yang dalam. Begitu tikus jatuh, eh goyang, atta tikus jatuh. Di belakang dua makmum, loh. Satu lagi tujuannya mau ngelurusin cuman proses karena ilmu fikihnya mentah. Ngomong, "Bang, kalau sholatnya boleh ngomong." Eh sebelah ngucap lagi Alhamdulillah gue mah gak batal gue ngomong Coba gak kira-kira seperti begitu Berantakan ilmu yang kedua, ya medianya ya lewat di sini alhamdulillah masjid kita cintai, program yang mudah-mudahan ada hadrohnya, ada marawisnya, ada taklim yang kiraatul kutubnya, Pak. Zaman sekarang kalau disuruh ngaji yang kitab yang benar, nyeletuk ustaz yang gundul, yang gondrong masih keder. Dibilang lagi gaji kitab kuning, ya Ustaz kitabnya belum jadi, gitu Pak. Nauzubillah min dalik. Yang kedua, di samping ilmu sudah dikuasai, ya hijrah yang terbaik menjadi tidak menjadi muslim yang musiman. Yang kedua ini, zaman sekarang apa? Iman. Ilmunya luas, ilmunya dalam, tapi tidak dibarengi dengan iman, maka itu ilmu dipakai buat minterin orang mulu. Zaman sekarang nyari orang yang pinter banyak, tapi yang pinter bari bener. Ini yang rada susah. Gimana Mas David? Iya, betul betul banget. Eh. Sekarang banyak orang minterin orang, ya kan gitu. Benar, tadi udah dibilangin om. jadi kita mesti banyak kekuatan keimanan kita mesti diperkuat ya. Betul. Iya. Kita lanjutkan lagi nanti sekaligus nanti bisa disimpulkan ya Ustaz Taufikur Rahman. Nah, sekarang kami akan istirahat dulu sebentar sambil juga membagi-bagikan hadiah buat Anda pemirsa yang ada di rumah melalui kuis persembahan dari Oli Top One. Silahkan Poppy. Ya baik pemirsa kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah dan sekarang kita masuki segmen terakhir di mana segmen terakhir ini Ustaz Taufik Rahman akan melanjutkan sedikit dan juga langsung memberikan kesimpulan serta tips serta juga membacakan doa penutup untuk kita bersama. Silakan Ustaz Taufik Rahman. Hadirin wa hadirat sekalian yang saya hormati rahimakumullah juga pemirsa TV One dimanapun anda berada. Bapak Ibu tadi saya sebutkan ada 4 I. I yang pertama apa Bu? Eh, lupa kan? Nah, giliran ngaji begini pak, kalau empat kebanyakan, tapi kalau kalian dengerin lagu, kasetnya belum punya, muncul keong racun. <laughs> Iya, yang pertama tadi apa? Ilmu. Iya, yang kedua, iman. Masih ada berapa lagi tuh? Dua lagi. Masih dua lagi, ada empat. Mau dengar kan? Mau tahu kan? kepiting dalam kerang, kerangnya di atas batu, pasang kuping biar terang. Ayah mau sebutin satu persatu. Iya. Yeah. yang kedua, yang ketiga, di mana kita harus terima, di mana ibadah kita ingin sukses dan diterima oleh Allah, ilmu modal pertama. Yang kedua, iman kita percaya pada Allah dimanapun, kapanpun, karena dalam pada ibadah iman pada Allah tetap kita konsisten. Ah, yang ketiga apa? Ikhlas ilmunya ya Allah pak 30 juz hafal Quran imannya mantep eh giliran sholat abong-abong Quran 30 juz itu di belakang ada calon camer Bu, takbir biasa di rumah biasa Allah Akbar. Eh, niatnya bengkok. Begitu takbir karena pamer dirubah. Udah kayak orang 20 tahun di Mekah. Oh. Ih, ikhlas. Urgen lagi yang keempat adalah istiqomah. Nah istiqomah ini harus punya konsisten. Contoh, punya kendaraan di rumah motor pak? Motor punya motor? Ya. Mobil? Kalau motor setiap hari saban pagi dipanasin, insya Allah besok mau berangkat lagi, begitu ngidupin gampang nggak pak? Kalau ngidupinnya musiman, giliran seminggu dihidupin setahun, jadi hidupin besok dihidupin lagi, bisa pak Dihidupin lagi? Nah ini ya kunci sebagai tip terakhir sebelum kita tutup dengan doa bahasa orang Matraman pergi haji ke kota Mekah pulangnya bawa oleh-oleh buah korma kalau hidup mau tambah berkah ayo biar punya prinsip sifat istiqomah Allahu Akbar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma rizukna fahman nabiyyin Ya Allah berikan rezeki kepada kami mendapatkan kepahaman daripada nabi-nabimu wa ilhamal malaikatil muqarrabin berikan petunjuk ke dalam hati kami sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada para malaikatmu Allahumma ghnina bil ilmi kayakan diri kami dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat Allahumma tahir lisanana minal kizbi wan nifaq bersihkan lidah kami daripada sifat dusta dan terkena penyakitnya orang-orang munafik bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Islam walhamdulillahi rabbil alamin bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati kalau ada kata-kata yang salah mohon jangan disimpan di dalam hati hadanallahu wa yakum ajma'in ala faminkum wassalamualaikum wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih pemirsa. Alhamdulillah Rabbil Alamin terima kasih bersamaan Anda. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di sini di Masjid Jami Matraman dan nanti kita juga akan mengadakan azan maghrib yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Matraman. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan besok jangan lupa saksikan acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah yang insya Allah akan disiarkan langsung dari Pondok Pesantren At-Tahiriyah Jalan Melayu Besar Jakarta Selatan. Silakan Anda hadir ke sana karena besok akan hadir lagi Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan saya David Ali undur diri. Mohon terima kasih untuk uh, eh, Dr. Muharram yang sudah hadir di sini dan juga terima kasih untuk DKI Masjid. Terima kasih kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.